Bagaimana hukumnya apabila seorang wanita sholat dengan menggunakan celana panjang padahal ada mekenah dan berdalih bahwa kalau sedang ibadah haji sholatnya juga pakai celana panjang dan kaos kaki mohon penjelasannya jadi ibadah itu bukan dengan hawa nafsu kalau bicara sah-sah wahai ibarat ibu sebab ukurannya orang sholat itu yang penting anda menutup aurat menutup aurat tetapi dikatakan bahasanya kalau ada seorang wanita sholat dengan baju yang ketat di saat tidak ada kaum laki-laki Ketat di dalam kamarnya yang sempit puasanya apa sholat sah tapi makruh tapi kalau pakai ketat di depan orang haram ya ini lain cerita jadi ketat itu tetap sah pakai selana anda di dalam kamar sendiri sholatnya adalah sah adapun kasus di Saudi kasus waktu haji dan umrah memang ini adalah praktisnya kadang sesaat bawa makanan dan sebagainya sehingga anda sholat dengan pakai celana cuman kalau sudah ada mekenah kok nggak mau pakai mana karena milih pakai celana itu biasanya sok haji ini Kon haji jadi apa yang terjadi waktu haji bukan hukum semuanya dan banyak orang gara-gara haji berubah misalnya apa gara-gara naik haji sholatnya imam ini imam ustad naik haji sekali setelah pulang haji itu sampai di Indonesia itu jadi imam istilahnya ketinggalan di Mekah ada ini kayaknya karena di Mekah begini semuanya karena di Medina begini karena bukan itu ya, anda punya ilmu sendiri jadi mengenai yang dibuat untuk anda itu kesempurnaan karena apa? tidak lekuk tubuhnya terlihat dan itu adalah baju yang sangat khusus kalau anda pakai baju apa saja yang penting sekujur tubuh ter tertutup anda melakukan sholat kecuali wajah dan telapak tangan kaos kaki pakai itu sah cuman jangan pakai sok-sokan ibadah itu bukan untuk sok-sokan ya. kalau sudah ada mekena kenapa sih pakai mekena lah berdalilnya kan waktu haji ini sebetulnya mau pamer haji itu jadi biasa saja jadi jalankan ibadah dengan penuh kelegaan ketawaduan ya